insyaallah untuk hari Rabu adalah surah Al-Mu'min ayat 1 sampai ayat 44. Surah Al-Mu'min ayat 1 sampai 44. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim tadarus bimbingan membaca Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an. Sebelum kita pada materi, kami buka dengan membaca al Fatihah.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 تقبل يا كريم Baik untuk tahsin pagi ini surah ketiga ayat 64 ya. Tahsin ini ayat 64. Sebelum kita ke materi, pasti setiap orang memiliki permasalahan. Permasalahan hidup, permasalahan keluarga, permasalahan ini dan itu. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengangkat setiap permasalahan berganti dengan solusi. Ya. Ada jalan keluar. Begitu juga untuk ibu dan bapak yang tengah sakit. Mudah-mudahan semoga Allah memberikan kesembuhan dan memberikan kesabaran. Karena orang yang sakit itu sabar, maka dosa-dosanya diangkat. Kita sama-sama baca surat Al-Fatihah Al-Fatihah A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfir amin Kita yakin dengan hanya meminta kepada Allah, berdoa, kemudian kita berikhtiar sesama manusia. Insya Allah apapun yang ada dalam diri kita, penyakit apa, insya Allah Allah akan angkat. Akan paling tidak setiap permasalahan yang tengah kita hadapi, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Selama kita mau meminta kepadanya, kepada Allah tentu, dan berusaha berikhtiar di antara kita sesama manusia. Banyak yang sudah Alhamdulillah ya karena menyadari bahwa Quran ini syifa, obat. Gitu. Ya, kita bagaimana bisa Quran ini jadi obat kalau kita, Quran itu tidak pernah dibaca. Bagaimana Quran ini bisa menjadi obat kalau kita tidak ngerti isinya Al-Quran. Nah ini, maka dikatakan Al-Quran itu obat. Ya, karena dalam Al-Quran banyak rumus-rumus, banyak apa resep-resep bagaimana menjadi resep orang baik, orang benar, orang selamat, orang diampuni dan segala itu dalam Quran. Nanti kita dalam teori hentakan coba kita lihat ya. Ada yang minta al-muzammilnya, eh, suratul muzammilnya diterjemahkan. Nanti kita lihat ya. Kita teruskan dulu tahsinnya. Eh, surah ketiga ayat ke-64. Namun sebelumnya pelajaran tajwid, nah Ibu Erni mudah-mudahan USB-nya sudah keterima ya. Itu untuk uh, resume, ringkasan yang sudah direvisi dan apa saja yang sudah Ibu kerjakan tolong dimasukkan ke USB saya karena cukup besar itu. 4 MB ya cukup besar eh, banyak jamaah yang sudah minta walaupun untuk tanya jawab belum saya ring, apa hmm, koreksi secara utuh <coughs> tapi untuk ringkasan dan beberapa materi sudah uh, saya koreksi dan mudah-mudahan yang kemarin yang ada waktunya waktunya tolong dihilangkan ya timing waktunya itu hmm, bagus jadi cuman itu kecepatan dua menit dua detik ya dan detiknya dihilangkan Gitu. Mudah sebenarnya cuman rumusnya saya lupa itu menghilangkan time. Tinggal buku, lihat buku lagi. Baik di pertanyaan ini eh ini Anda nanti muncul pertanyaan, apa itu mad asli? Gitu. Apa yang dimaksud dengan mad asli? Mad asli. Mad asli ini ialah baris berdiri adanya di huruf hamzah. Ya. Ini Mad asli ialah baris berdiri adanya. Ini masih revisi yang lama nih Bu Erni. Oh ini. Mad asli ialah baris berdiri adanya selain ya. Selain ini selain ini ketinggalan. Selain di huruf hamzah dan hadomir. Sama dengan mad tobi. Ini selainnya ketinggalan nih yang lama nih Bu, bukan yang baru nih. Jadi mad asli ialah baris berdiri adanya selain di huruf hamzah dan hadomir. Sama seperti mad tobi. Hanya kalau di mad ada pemanjangnya berbaris fathah dengan alif, berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati. Kalau mad asli ada baris berdiri aja di huruf itu. Selain di alif dan di ha dada, hadomir ya, hadomir tapi hanya. Itu. E, tetapi kalau kita cermati di cetakan timur tengah sama. Coba aja. Setiap huruf berbaris fathah setelah fathah itu nanti ada alif kecil. Setelah huruf berbaris kasroh, setelah kasroh itu ada iya Eh, setelah huruf berbaris doma, Nah, di situ ada ada doma terbalik ya, set, eh, ada doma terbalik. Jadi sama sebenarnya ya. Makanya dikatakan matobi'i mad asli itu itu juga. Panjangnya dua harokat. Tapi di cetakan Indonesia dikenalnya lebih mudah. Itu untuk kita. Tapi untuk yang biasa e, makin cetakan Timur Tengah juga mudah, sama aja. Tergantung kebiasaan mempergunakan cetakan. Jadi Eh, kata Pak Sugeng, saya mah senang pakai cetakan Timur Tengah. Betul, karena tulisannya bagus, tulisannya apa tidak numpuk. Nah ini kalau ibu dan bapak memiliki Quran terjemah perkata atau Quran berwarna itu tulisannya sama ramping gitu ya, tidak numpuk. Nah, tetapi cetakan uh, apa kalau uh, terjemah perkata dan Quran berwarna itu dia di situ uh, mempergunakan kaidah kaidah Indonesia, gitu cetakan Indonesia. Itu baris berdiri. Kalau citakan timur tengah kan kalau yang nggak paham susah. E, eh, fatal salahnya. Di atas wau itu kalau yang panjang cetakan timur tengah kosong, nggak ada nggak ada sukunnya. Kalau yang pendek justru ada ada ada buletannya itu. E, eh, cetakan Indonesia kalau panjang itu di atas wau ada bulat ada sukun. Tapi kalau nggak panjang di atas wau nya tidak ada bulatnya. Itu kan fatal ya perbedaannya. Sedikit tapi cukup lumayan. Itu e, fatal salahnya. Kemudian muncul pertanyaan apa itu mad badal? Nah, mad badal ialah baris berdiri adanya di hamzah yang adanya di awal umumnya. Kalau di tengah itu sibhul badal ya, kayak Al-Qur'an gitu. Mad artinya panjang, badal artinya pengganti, yaitu berkumpulnya mad dengan hamzah dalam kalimat, tapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad atau huruf mad didahului oleh hamzah. Cara membacanya dibaca dua harokat atau satu alif. Sama seperti mad tabi'i sama seperti mad asli, sama seperti mad silah qasirah Lihat halaman 39 nomor 4. Itu. Nah, ini ya Bu Erni. <clears throat> itu dulu ya. Nanti eh, resume yang sudah Ibu revisi. Nanti mohon dikasih untuk diperbanyak. Karena banyak jamaah yang minta. Enak kok belajar pakai buku pinter sama seperti halnya enaknya kita belajar terjemah perkata karena di bawahnya ada ada contekannya begitu. Kalau harus mencari kamus mah kelamaan. Tapi untuk yang baru belajar di pesantren jangan pakai ginian gitu ya. Ini kan untuk kita aja. Baik. <clears throat> Dilihat ayat ke-64-nya ya. Ini yang mau pulang ke Jawa nunggu selesai dulu rekaman Eh, sudah ada di komputer tuh Ibu, tapi ada mengeditnya belum selesai nih Ibu ya. Jadi kalau Ibu mau pulang, pulang dulu nanti kasih alamat dikirim lewat pos kali Ibu ya.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 Coba dia nanti dibaca uh, tafsir Takwari Shihab atau tafsir Ibnu Katsir. jadi ahli kitab yang dimaksud eh, apa eh, orang-orang eh, musyrik itu selain ahli kitab. Karena ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani menerima kitab. Makanya diingat, diajak. Sama kan ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani sama seperti orang Islam. Itu awal-awalnya cuman mereka yang merubah kitab-kitab mereka. Nah, inilah gitu. Cuman kita berpikir apakah mereka masih tetap ahli kitab yang seperti dulu padahal mereka sudah imannya sudah berubah. Nah, ini itu uh, muncul perde perdebatan. Makanya saat seorang laki-laki muslim uh, nikah dengan mm, uh, Nasrani, ada yang membolehkan, ada yang enggak. Karena konteksnya ahli kitab. Yang membolehkan, oh, itu kan masih ahli kitab. Yang keberatan, iya ahli kitab, tapi ahli kitabnya sudah melenceng dari akidahnya. Itu, itu ya, nanti uh, kita bahas dalam uh, perspektif uh, khusus tentang ahli kitab. Nah ini, Kul katakanlah ya ahl ya al kitab wahai ahl kitab ta'alau ta'al ta'al gitu ke sini marilah ila kalimah kepada satu kalimah sawa bainana wa bain ya sawa bainana wa marilah kepada satu kalimah yang sama antara kami dan antara kalian kan sama awalnya apa alla na'budu illallah bahwa tidaklah kita menyembah hanya saja ibadah kita, ibadahnya hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a dan tidak kita menyekutukan dengannya gitu. dengan segala sesuatu ya syai'a sesuatu. Jadi ya, kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan selain Allah ya. Allah punya anak, Allah punya uh, istri. Nah ini tidak boleh. Wala nusyrika bihi syai'a dan tidak kita menyekutukan dengannya syai'a sesuatu wala yattakhidha ba'duna ba'dha dan tidak menjadikan sebagian kita sebagian yang lain arbaba Tuhan jadi jangan menuhankan manusia gitu Lindunillah dari selain Allah hanya Allah Rob Rabbi wa Rabbukum Rabbana lana a'maluna wa lakum a'malukum Begitu. fa in maka jika kalian berpaling nah, mereka kalian ya tawalau mereka berfaling orang Yahudi dan Nasrani ini itu fakulu maka katakanlah ya fakulu saksikanlah bi anna bahwa kami muslimin orang-orang yang berserah diri orang-orang yang muslim menyerahkan diri kalau sudah diajak nggak mau ya sudah nih ini kan dakwahnya Rasulullah. Kan tadi sudah ini ada hubungannya dengan kisah Maryam ini tadi ya, Siti Maryam, Nabi Isa. Nah ini diajak untuk satu akidah hanya Rob kepada Allah saja. Rasulullah sebagai Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Katakanlah Muhammad wahai, wahai ahli kitab, ini kepada ahli kitab. Marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu. Bahwa kita tidak menyembah selain Allah. Dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Masa sih manusia dibilang Tuhan? Nah ini tidak menjadikan satu dengan yang lain sebagai Tuhan. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Sudah, kalau sudah diajak eh, mereka tidak memerangi ya sudah. Tapi kalau mereka konfrontasi, kita tidak boleh tinggal diam. Itulah Islam. Eh, buku-buku orientalis kan menyatakan bahwa Islam ini agama perang, agama pedang. Tidak, tidak demikian. Islam itu di apa? disebarkan secara damai. Kalaupun menghunuskan pedang itu karena mereka melawan itu karena mereka memerangi kita. Nah, ini. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, lima tuhajuna. Mengapa kalian membantah-bantah fi Ibrahim tentang Nabi Ibrahim. Wa ma itu Taurat dan tidak diturunkan Taurat wal Injil dan Injil illa min ba'dih melainkan dari eh, ya dari sesudahnya. Afala ta'qilun apakah tidak kalian berakal? Itu ya. Wahai ahli kita, mengapa kamu berbantah-bantahan? Maksudnya apa? Orang Yahudi dan Nasrani masing-masing menganggap Nabi Ibrahim AS itu dari golongannya. Lalu Allah membantah mereka dengan alasan bahwa Nabi Ibrahim itu datang sebelum mereka. Itu ngaku-ngaku kan. Itu bukan punya orang Islam, bukan punya punyanya Muhammad, tapi Ibrahim itu punya Yahudi dan Nasrani itu ngaku-ngaku. Itu ya. Wahai ahli kita, mengapa kamu berbantah bantahan tentang Nabi Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, setelah Nabi Ibrahim. Apakah kamu tidak mengerti? ya yakilun nah, Itu afala takhilun di sini. Kalau huwa yakilun kalau anta, anta antuma antum, antum ini takhilun Mereka. Itu ya. Ayat 65 ya kita baca. Nanti ibu dan bapak bisa meneruskan mudah kok. Ada terjemah perkataannya di bawahnya. Nggak jelas lihat ke sebelahnya tafsir terjemahannya. Terjemahan nggak jelas suka ada footnote catatan kaki di bawahnya. Nggak jelas lagi nanti kita beli tafsirnya Mencil ya perlahan. Nah, itu. Ayat 65. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم فيما ليس لكم به علم وقف إشارة يا علم علم علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين gitu ya. Yahudi dan Nasrani berebut Ibrahim itu milikku milik orang Yahudi, milik orang Nasrani. Dikatakan di ayat ini. Maka nanti adalah bukanlah keadaan Ibrahim itu orang Yahudi wala Nasranian dan bukan juga orang Nasrani. Walakin akan tetapi karena adalah Nabi Ibrahim itu Hanifah seorang yang lurus, muslima orang yang berserah diri, orang yang muslim. Itu wa makana dan tidak ada tidak lain minal musyrikin dan bukanlah Ibrahim itu termasuk orang-orang yang musyrik menyekutukan Allah bukan ini kemudian ini awal awal dibentuknya tempat ibadah ya e, masjid Inna awlan nasi bi Ibrahim lalazina اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا Wallahu waliyul mu'minin. Ini ya. Dan sesungguhnya paling dekat, paling pertama inna aulan nas. Dekat manusia ya. uh, orang dengan dengan Ibrahim lalladzina bagi orang-orang yang mereka mengikuti wahada dan ini An-Nabiyyu Nabi walladzina amanu dan orang-orang yang mereka beriman. Wallahu waliyul mu'minin dan Allah pelindung orang-orang yang beriman. Tahu ya, paham tapi belum paham betul. Kita lihat terjemah eh, uh, Departemen Agama. Orang yang paling dekat kepada Ibrahim bukan Yahudi dan dan Nasrani, ialah orang yang mengikutinya siapa saja yang mengikutinya sesuai dengan syariat Allah. siapa dan dan nabi ini adalah Nabi Muhammad. Itulah yang yang sesuai dengan pengikut itu ya uh, Nabi Ibrahim. Siapa lagi selain Nabi Muhammad dan orang yang beriman? Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Jadi kalau Yahudi dan Nasrani beriman, juga jadi sama pengikut ya. Ini jadi bukan Yahudi dan bukan Nasrani tapi orang-orang yang berserah diri kepada Allah, yang Islam Muslim. Gitu. Ayat 69-nya Wadab. Tanya ke Tok masuk. Wadab ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون Wahai ahli kitab, kenapa kamu ingkar? Kenapa kamu kafir dengan ayat-ayat Allah? Padahal kalian menyaksikan turunnya. Nah, inilah itu ya orang-orang ahli kitab seperti itu Yahudi dan Nasrani. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa taktumuna al-haqqa وأنتم تعلمون Wahai ahli kitab, mengapa kalian mencampur adukkan yang benar dengan yang batil? Wa taktumuna dan kalian menyembunyikannya al-haq yang hak. wa antum ta'lamun sedang kalian mengetahui ini ya yaitu Quran kitab kitab Taurat Injilnya kenapa di di di apa dirobah-robah jelas Allah Rob Nabi Muhammad akan ada akan turun tapi kenapa dirobah-robah nah ini gitu ya jawabannya jadi Quran hanya Quranlah yang terpelihara hingga akhir zaman kitab-kitab yang lain dirobah oleh pendeta-pendeta mereka Baik, <clears throat> untuk belajar tahsin, hmm, belajar rukiah, rentakan, ya. Kita sudah berganti ke ayat eh, mudasir ya. Kita tutup al-Baqarahnya langsung ke halaman 574. Nih, ini ini Rasulullah diingatkan tentang salat malam ya, qiyamul lail. Ini kemarin-kemarin bacanya sudah ya hentakannya. Ada yang minta terjemah perkataannya. Sebetulnya ibu dan bapak sudah bisa baca sendiri ya. <clears throat> Mudah kok. Di surah ke Al-Muzammil. Surah ke-73 ya. Al-Muzammil. Z. Kita lihat terjemah perkataannya ya. Sebelum ke Al-Mudassir bacanya Ini eh, peringatan Allah. Supaya bangun. Jangan tidur aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Kumil layla illa kolila. Kum. Bangunlah al-lail malam hari. Illa kolila. Kecuali sedikit. Wahai orang yang berselimut, ini kepada Nabi Muhammad amarnya. Bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil. Maksudnya, sholat malam ini mula-mula wajib. Sebelum turun ayat, turun ayat ke-20 dalam surat ini. Setelah turun ayat ke-20 ini, hukumnya menjadi sunnah. Awalnya wajib untuk Nabi ini ya. Tapi Nabi tidak pernah ketinggalan sholat malam ini. Humil illa qalila. Bangunlah malam hari illa qalila kecuali sedikit. Nisfahu awin kusminhu qalila seperdua seperduanya awin kus atau kurang minhu qalila darinya sedikit. Ini Allah tidak menetapkan beda dengan salat zuhur, salat asar, salat maghrib ada ketetapan waktunya. Allah tahu setiap orang berbeda-beda. Yang ada yang sakit, ada yang berpergian Pokoknya tengah malam jam satu jam dua jam tiga ya, hampir mau dekat ke subuh nah ini. Itu. Nah, itu ya. auzid ayat empatnya, ya. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau lebih atasnya. Jadi boleh seperdua, sepertiga atau lebih itu. Dan warattilil Qur'an tartila dan bacalah Al-Qur'an perlahan-lahan. Bacalah Quran perlahan di sini maksudnya dihafal. Nabi nggak pernah baca Quran karena Nabi tidak bisa baca. <laughs> Jadi kalau ada orang yang mm, salat pakai Quran berarti bid'ah dong. <laughs> itu ya. Kecuali ditempel di, di atas. Nabi tidak mencontohkan. Kenapa kalau belum hafal harus dibaca di dalam salat? Kalau belum hafal, kalau sudah hafal, baca maksud di sini dihafal gitu. Ada syekh-syekh itu di tanah suci juga ada ya di depannya itu tapi tidak ngebet gitu ya. Tidak megang Quran ngebet. Nah, gimana? Syekh itu hafal lah. Jadi ada ada Quran di, di depan itu hanya untuk menjaga aja. Kalau terjadi kesalahan, diingetin kadang-kadang di belakangnya gitu. Ini bangunlah untuk sholat malam pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu atau lebih dari seperdua itu dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Jadi kalau belum baca, belum hafal ya baca setelah sholat malam baca lagi Quran, gitu ya. Itu baca Quran. Kita kan ada ada Quran ada tulisannya ya. Itu walaupun ini kan Quran ini bid'ah. Di zaman Nabi enggak ada. Makanya waktu mau dikumpulkan enggak mau kan. Sekretaris Nabi itu Zaid bin Sabit enggak mau ini bid'ah. Tapi gimana orang penghafal Quran sudah kor, eh, sudah ini semua sudah wafat ya ada ada yang jadi suhada syahid ya mati di medan perang wafat di medan perang nah ini Inna sanulki alaika qawlan sakila. Sesungguhnya sanulki kami akan menurunkan alaika atasmu atau kepada kalian kepada qawlan sakila, perkataan yang berat. ini eh, bangun-bangun akan menerima wahyu ya. Itu. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. In inna gitu bacanya jangan inna Inna al laila hiya wa wat'aw wa aqwamu muqila. Sesungguhnya bangun malam innana innana al lail. Sesungguhnya bangun malam ia adalah lebih berat wat'an, lebih kuat wa aqwamu muqila dan lebih teguh, lebih terkesan ucapan. Jadi kalau bangun malam itu berat, tapi membaca Quran apa di malam, malam lebih berkesan. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa. Dan bacalah di waktu itu. Bacaan-bacaan bacaan itu di waktu itu lebih berkesan. Innala innalaka fin nahari sabhan tawila. Sungguh bagi kamu ya pada siang hari sabhan banyak urusan ya tawila panjang. Jadi kalau malam, kalau siang kamu udah bisa, makanya bangun malam untuk bermesraan berhalnya dengan Allah. Salat malam yang yang panjang, baca Quran yang panjang. <laughs> Nah, itu ya. Karena siang kamu banyak urusan, Allah Maha tahu itu. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Maka bangunlah malam, salat malam. Wal ma'rob bika wa tabattal ilaihi tabtila. Dan sebutlah nama Rob, nama Tuhan kamu. watabatal Dan beri, beribadahlah ilahi tabtila kepadanya dengan sungguh-sungguh beribadah. Dan sebutlah nama Rabbu, nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Rabb, dialah Rabb yang memiliki timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain dia maka jadikanlah dia sebagai pelindungmu. Fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Dan bersabarlah Muhammad ini kepada Muhammad kepada Nabi kan sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Itu ya, mudah memahaminya. Terjemah perkataannya sedikit demi sedikit. Ini dan baca Quran itu jangan hendak cepat-cepat. tilil Quran. tartila. Tartil di ayat 10 kan jelas tuh. Dia dua puluhnya ya. Itu tuh. Nah ini. Eh, di ayat 20-nya eh, di alima allan tuhsuhu fataba alaikum nih Fakra'u ma tayassara minal qur'an nih ya dia mengetahui bahwa tidak kalian tidak kalian dapat tentukannya maka dia terima tobat. Alaikum atas kalian. Faqra'u maka bacalah ma tayassara minal Qur'an. Apa yang kamu mudah dari Al-Qur'an. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari dua per malam. Atau seperdua malam. Atau sepertiga dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Jadi ini boleh jam 2, jam 3, setengah 3, setengah 2. Nah ini tidak ditentukan. Maka dia memberi memberi peringatan kepadamu. Karena itu bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Ini amar, perintah ya. al amrulil Wujud. Jadi kalau nggak bisa ngapain yang susah-susah. Orang bacaannya juga belum benar ngapain. Kecuali sudah bagus, sudah benar baca. Baca dihafal. Itu dia dibaca kalau sudah benar sih ya silahkan juga, tapi jangan ngebet gitu ya, ditempel di depan lah gitu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di muka mencari, di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Jadi ada yang tengah bepergian dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Nah, mentang-mentang ini bacanya Al-Ikhlas, Anas saja. Makanya tingkatkan apa kualitas bacaan kita. Sampai-sampai malaikat itu bingung. Mau sholat ya? Iya. Pasti deh, malaikat sudah nyatet. Bacanya kalau nggak Anas, Al-Ikhlas, Al-Kafirun <laughs> itu. nggak batal, nggak salah. Cuman ya tingkatkanlah jangan itu-itu aja bacaannya gitu ya. Walaupun memang Nabi seringkali memakai bacaan itu seringkali. Sampai sholat fajar itu Eh, Siti Aisyah bingung apakah Nabi ini baca surat apa tidak gitu. Karena saking cepatnya yang dibacanya umumnya Al-Kafirun sama Al-Ikhlas ini. Bahkan Al-Ikhlas itu kan baca Al-Ikhlas tiga kali sama seperti satu tamatan Quran. Tapi kita ingin meningkatkan kualitas bacaan jangan itu-itu aja gitu ya. Baca yang lain juga. Nah ini. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakanlah sholat tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Pinjaman itu apa ya? Untuk masjid, untuk anak yatim, pesantren, rumah yatim, untuk uh, panti jompo dan segala gitu ya. Kebaikan nah ini. Jadi bukan berarti Allah butuh pinjaman, bukan. Kita menolong sesama kita, Allah suka. Nih, Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasan di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya dan mohon ampunlah kepada Allah wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim sesungguhnya Allah ya maha pengampun lagi maha penyayang ini nabi itu tidak kurang dari 100 kali istighfar ya kita merasa enggak enggak punya dosa enggak pernah istighfar baik <clears throat> untuk bacaannya diteruskan ya, berikutnya ini kalau tadi yang ya disuruh bangun wahai orang yang berselimut. Di sini juga ya ayuhal dasir sama juga wahai, wahai orang yang ber, berkemul, berselimut juga ya. Disuruh bangun nih. Jadi jangan tidur terus hmm, waktu malam ya. Karena waktu malam itu sangat berarti beribadah itu sangat apa ya? dekat dengan Allah.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 Ini e, agak sedikit sulit, tapi tidak masalah ya untuk belajar karena ada variasi-variasi. Kalau belum bisa pun nanti coba dihentak. Coba nanti datang ke talim di Rukiah ya. Banyak kok di kayak kemarin di Sabri di Multika di mana alhamdulillah yang biasanya sulit membaca kok jadi mudah saya juga nggak ngerti kenapa. Nah, inilah karena kita sebelum sebelum belajar berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kepahaman Berikan kecerdasan, berikan kemudahan dalam memahami firman firmanmu Dan jadikan kami sebagai orang yang paham dengan firmanmu dan bisa mengamalkan. Angkat segala penyakit yang ada di, dalam diri kami. Kesusahan, kesulitan, apapun. Karena hanya engkau lah yang memberikan jalan untuk kami. Itu. Jadi dengan itu mudah betul ternyata baca Quran. Memang harus berdoa dulu ya. <coughs> Kita kan diingatkan. Sebelum berjalan aja kan Sebelum jalan bekerja hari ini berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. haula wala quwata illa billah. Itu ya. Bertawakal kepada Allah. Itu jangan main pergi berangkat kerja aja nanti tidak dapat hasil. Kalau sudah mendapat hasil nanti habis di jalan. Ya. Ya ayyuhal mudassir mud mudasir itu ya. Tapi jangan jadi kol-kolah ya. يا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وثيا وثيا وثيابك فطهر فطهر Ingat ya hentakan ini tidak boleh ada setelah ibu dan bapak lancar membacanya, diangkat penyakitnya. Nggak usah, nggak boleh ya, nggak boleh ada. Ini hanya untuk e, terapi latihan aja, karena e, sudah terbukti orang yang susah membaca menjadi lancar membaca. Ini alat aja wasilah ya. Gitu. Jangan baca Quran pakai gini-gini, jangan berisik. <laughs> ini hanya untuk belajar. Makanya tadi kan nggak pakai. Ini, ini karena untuk direkam aja untuk latihan ibu dan bapak di rumah. e, ini nada-nada nada-nada Quran. Itu lagunya gampang nanti. Yang penting nadanya sama dulu. Eh, nggak boleh merubah nada. Lagu mah apa aja kan. Versi Muammar, versi ini, versi itu kan banyak ya eh, lagu itu. Kita yang penting nadanya dulu. Ayat ke-4. wasia baka fatahir fatahir Ayat 5 agak sulit ini. Warujza fajur Buktikan aja kalau nggak sulit. Oi, saya mah gampang. Berarti ibu bapak memang sudah pinter, sudah jelas. Warujza jim. Kenapa kenapa susah? Hurufnya bertasdid. Terus hurufnya sama, mirip antara jim dan zai. Jimnya kol-kola, zai yang enggak. Coba. Sudah kol-kola harus zai. Kalau sekarang bunyi mah gampang. Warujza fahjur. Warujza fahjur. Wala wala tamnu tastakfir. Tastakfir. Walirabbika fasbir. Walirabbika fasbir. Fa idza فإذا نقر في الناقور lain lagi nih ini udah mulai panjang ujungnya madari disukun kalau tadi kan pendek-pendek wali rabbika fasbir wali rabbika fasbir So, di sini mulai panjang. Nih. Faida Faida nuqira fin nakur. Kur jadi madari disukun. فذلك يومئذ يوم عسير عسير على الكافرين غير يسير yang 11 ayat 11 lain lagi itu Mad Iwad Zarni Zarni wa man khalaqatu wahida Wahida e, triknya lain gitu ya. Ini pantas saya mah sudah pinter dah Quran teh hurufnya, tapi bacanya nyambungnya belum bisa. Nah, ini <laughs> perlu belajar nyambung. Ini belajar nyambung. Sekali lagi saya katakan ya, hentakan ini tidak boleh ada kalau sudah bagus. Ini hanya untuk latihan membantu ibu dan bapak nada-nada Quran. Jadi tidak boleh ada. Tidak boleh ada setelah bacaannya bagus. Ayat 12. Wa ja'al وجعل وجعلت له مالا ممدودا وجعل وجعلت له وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا hatu bukan. <laughs> Wamahatu bukan. Wamahatu dalnya nggak dibaca, diidgomkan. Wamahatu lahu tamhida. Di buku pertama ini dal kata masuknya idgham mutajanisian. Di buku lain di mutaqaribian sama aja lah. Pokoknya diidgomkan begitu ya. Dalnya masuk ke ta. Jadi bukan wamahade. Kol-kolahnya jadi hilang. <clears throat> Wamah ومهدت له تمهيدا ومه ومهد ومهدت له تمهي تم تمهيدا ثم يطأ ثم يطمع أن أن أزيد lain lagi <laughs> ini azid jadi sukun gitu karena patahnya satu nah nanti kalau sudah sentakan saya pukulin bagus nanti ibu balik pukul saya bapak pukul saya pakai paralon ya jangan pakai tangan kalau kita satu jenis pakai tangan kalau beda jenis pakai paralon atau pakai pukulan lain gitu ya jadi untuk menyamakan nada kayak kemarin Bu Sri Umbu saya di rumah iya saya pukulin anak saya tapi belum bisa beatnya ya. Mukul saya dulu sama nggak beatnya gitu ya. Menarik sekali belajar ini ya. Tapi saya sekali lagi saya ingatkan, ini hanya dalam latihan dan hanya dalam terapi. Di luar itu nggak boleh ya, nggak boleh ada hentakan-hentakan Quran ya baca Quran aja. Nanti kita diomelin orang bidah. Iya memang bidah, memang nggak ada di zaman nabinya. Ya, ada juga suruh baca. Ini ayat 12-nya, 16-nya. karena كلا إنه كان لآياتنا anida anida orang yang sudah dipukul berasa sentakan gini berasa ibu siapin apa aja mau pakai pensil pakai apa kakinya dipukul-pukul gitu untuk belajar beat aja ya sekali lagi ini untuk belajar nada nada Quran mohon maaf ya untuk para yang pintar ustaz ustazah Eh, para ulama saya. ini hanya untuk metode kami bagaimana caranya jamaah kami bisa memahami Quran, bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Karena sudah 10 tahun saya memberikan pengajaran tajwid masih sudah pada pinter, tapi lidah, mulut, bacaannya masih jelek. Nah ini dengan terapi seperti ini ternyata baru satu bulan berjalan, alhamdulillah ada hasil. Nah, tapi tentu setiap uh, program, setiap apapun pasti ada uh, ya baik dan buruknya, ada positif, ada lebih dan kurangnya. Oleh sebab itu mari kita lengkapi. Kalau memang ini metode ini kurang bagus, tolong dikasih solusi yang lain, ya. Jadi jangan ngenye, jangan nge, apa ya ini. Kita sama-sama berjalan lah ya. Masing-masing punya jalan, sama-sama tujuannya untuk meraih ridho Allah. Hanya wasilahnya, mudah-mudahan wasilah ini tidak salah. <coughs> Baik ibu dan bapak. Terima kasih untuk semuanya. Jangan sungkan yang menyampaikan saran dan kritik silakan ke 0812 828 7881 0812 828 7881. Jangan sungkan apapun kritiknya sampaikan. Yang manis, yang pahit, yang pahit yang saya senang. Kalau yang manis mah biasa saja ya. Gitu. Untuk perbaikan metode kita ini. Alhamdulillah dari saran ibu dan eh, kritik dari ibu dan bapak inilah jadilah kita seperti ini. Kata orang mah lumayan baguslah pendidikan kita. Makanya seringkali belajar Quran ya udah dengerin kayu manis. Kita sudah punya nama di masyarakat. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semuanya. Bila hitab wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. hari ini hari eh, Selasa, hari ke-18 di bulan November tahun 2008. Selamat pagi para pendengar, selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini. Selamat pagi para pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Di hari Selasa pagi udara nyaman sekali kita kembali berjumpa dan perkenankan pertama-tama kami menyampaikan ucapan selamat berbahagia untuk Anda yang berulang tahun. Bagi Anda yang ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, Anda bisa menghubungi pesawat telepon kami 85904785. sekali lagi 85904785 sudah masuk sekarang. Yuk, sayang sekali putus sudah masuk penelpon pertama tapi putus sekarang masuk penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Halo pagi, Pak Yo, selamat pagi Bapak. Dari Bapak siapa nih Bapak? Saya Bang Udin. Bang Udin di mana Bang? Saya Bang Udin di Lenteng Agung. Lenteng Agung, ya. Keluarga sehat semua Bang di Lenteng Agung Bang. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ada yang ulang tahun nih Bang? Iya, ini ada anak kita nih. Hmm. Eh, Halimatus Sadia. Halimatus Sadia. Ulang tahun berapa? 14 pada hari ini. 14 ya? Iya. Iya. Tahun ya. Iya. Sudah kelas berapa sekolahnya nih? Nah, sekarang sekolahnya udah kelas tiga. Kelas tiga SMP ya? Iya, tiga SMP ya. Iya, mudah-mudahan jadi anak yang pandai ya, rajin juga ya, ya. belajarnya. Uh, kalau kalau sore ada pendidikan mengajinya dia nih Halimatus dia. Ah iya, dia aja udah udah hatam tiga kali. Alhamdulillah. Iya, jadi anak soleh insyaallah ya, Pak ya. Iya, amin. Iya silakan. Minta lagunya gitu Pak, Bung Tam. Nanti Pak Bang Udin sendiri yang ngucapin dulu baru nanti oh, iya, lagunya. Iya, iya, iya silakan Pak. Semoga hmm, <clears throat> uh, pinter, hmm. uh, patuh pada orang tua. Betul. Iya soleha. Hmm. Iya dan lebih giat lagi belajarnya gitu. Iya Insya Allah Amin Amin. Ya. Hmm. Dan juga untuk minta lagunya Bung Tam ya. Boleh, boleh lagunya apa nih? Uh, ST12. ST12 yang mana nih Pak? Yang itu yang lagi ngetop-ngetop Yang lagi ngetop ngetopnya ya ya? Iya. ST12 nanti Bang Udin diputarkan dia khusus untuk Halimatus Syadiah dan pendengar yang lainnya ya. ya terima kasih Bung Tam. Iya, salam untuk keluarga semuanya di ya, Lenteng Agung. Uh, selamat bertugas Bung Tam. Terima kasih Bang Udin. Ya. Ya, silakan untuk penelpon berikutnya di delapan lima masuk lagi sekarang sudah halus selamat pagi Radio Kayu Manis. Halo. Halo, halo. Ini nomornya sudah masuk ya. 857. Ah, saya sebutin malah diputusin. Silakan. Penelpon berikutnya ya. 859 lima. Kami tunggu Anda untuk ucapan selamat ulang tahun di Radio Kaimanis ya. Dan eh, pesan pendek sementara belum bisa uh, operation ya. Karena apa? Karena ya belum kami buka dan lagi ada sedikit trouble biasanya pagi-pagi, tetapi kami yakin uh, penelpon yang tadi tolong gagang teleponnya diletakkan dengan baik ya, yang tadi nggak jadi telepon. Iya, tolong. Ah, oke, okay, terima kasih. Sekarang masuk. Halo. Putus sayang sekali. 99478 sekian sekian putus. Sekarang masuk lagi penelpon yang lain 9956. Halo. Halo. Halo, yo. Selamat pagi dari siapa nih? Winda. Winda di mana Win? Di Asrama Pala, Pulau Gebang. Pulau Gebang ya? Iya. Iya, yang ulang tahun siapa Win? Saya sendiri. Oh lah, ulang tahun keberapa? 17 tahun. 17 tahun kapan ulang tahunnya Win? Sekarang. Sekarang. Selamat berbahagia ya Win ya. Kau sudah dewasa, 17 tahun itu sudah remaja, sudah dewasa dan harus bisa membawa apa hal-hal yang baik untuk dirimu sendiri, ya. Begitu juga untuk saudara-saudaramu serta orang tuamu, ya. ya. Selamat berbahagia di hari ulang tahunmu, Winda. Minta lagu enggak? Nggak boleh apa lagunya? Tiket. Eh? Tiket. Tiket. Ya. Yang mana nih? Hanya kamu yang bisa. Eh? Hanya kamu yang bisa. Hanya kamu yang bisa, yang orang lain nggak bisa deh ya. <laughs> Oke okay deh. Oke, okay, Win. Ya, kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penelpon selanjutnya kami tunggu Anda di 8590478 sudah masuk lagi sekarang kami angkat. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Iya, pagi. Iya, dari siapa? Dari Ibu Ida nih, Om. Ibu Ida di mana nih? Di Duku Bima, Kota Legenda. Oh, Tambun. ya. Keluarga ya. sehat semua Bu Ida. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Yang ulang tahun siapa pagi ini? Saya ini Om yang kedua. Mm -hmm. Usman Abu Bakar Yelani. Usman Abu Bakar. Iya. Ulang tahun keberapa nih? Yang kedua. Kedua ya. Oke. Okay. Iya saya lagi dulu pokoknya. Ah, ah, ah, ah, ah. Sehat anaknya ya. ya. Oke, silakan ucapannya Ibu ya, Ida. Selamat tahun buat Dedek, Selamat mm -hmm. panjang umur, mm -hmm. tambah sayang sama Umi, mm -hmm. Abi, mm -hmm. Eyang. Mm semuanya deh. Hmm, untuk semuanya ya. Hmm. Iya. Ini kakaknya katanya mau ngucapin nih ya, Om. Hah? Hah? Mana dia kak? Itu siapa siapa tadi? Malu katanya malu. <laughs> malu nggak apa-apa deh. Iya lagi ya? Apa nih yang suka uh, Usman Abu Bakar suka lagu apa nih? Lagu masif. Eh, masif eh. Masih. Kakaknya Iya, kerinduan itu ya. Iya. Minta ini dong Om. Eh? doanya Iya doanya rajin belajar untuk Usman Abu Bakar ya. Jadi anak yang pintar ya. Jangan bandel dan harus nurut sama orang tua ya. Iya, oke. Okay? Oke. Okay. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati lagu dulu, oke? Okay? welcome.